Selamat pagi Bu Eni. Bu, maksudnya itu lapor apa sih? lapor ke PPATK Ibu?、Uh, eh, soal kalau kita jual beli rumah gitu. Kalau transaksi ya, di atas 500 juta rupiah. Ya. 500 juta rupiah. Ini bagaimana Bu kalau misalkan begitu aneh dong Bu? Uh, jadi ah, sumber dananya dari mana gitu? -huh. Mm-hmm. Nah kalau sumber dananya misalkan kita dari bekas orang tua kita atau kita bekas dulu kerja di PHK, dia mau tahu deh dia selidikin satu persatu ya nggak ada yang berani jual beli rumah bu kalau begitu mah hmm. aneh tapi nyata nah sekarang kalau pejabat uangnya dari mana hasil korupsi nah itu gimana itu segala polisi tentara nah presiden uangnya dari mana nah kalau misalkan rakyat sampai digituin siapa yang mau beli rumah siapa yang mau jual beli rumah begitu mesti yang jelas dong jangan sampai sedetil begitu yang terutama kalau mau membahas itu dari atas dulu atas lah yang utama atas itu uangnya dari mana dia kerja jadi polisi jadi tentara jadi ini ini itu kan gajinya cuma setangkong bu tapi dia hmm. bisa beli rumah harganya yang bermiliar-miliar aneh bin ajaib gitu kasih bu ya oke pas bas ya selamat pagi ya pagi pas. ya silahkan bu. ya saya lihat ini idealismenya ya wacananya tapi yang sering dalam praktek selalu tuh pemerintah atau siapapun birokrasi bikin wacana-wacana yang lanjutan follow upnya itu selalu mengarah kepada hal yang negatif maksudnya negatif apa akhirnya nanti eh, oknum-oknum ATK memanfaatkan untuk pribadi mereka dan seharusnya tujuannya untuk jadi filter artinya mempunyai pemerintahan yang bersih tapi banyak praktek di lapangan pun tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Selalu pemerintah membuat peraturan, peraturan PPATK mungkin sebagai lembaga bikin peraturan konsistensinya itu tidak pernah bagus di belakang hari. Kayak KPK aja. KPK kan sekarang sama aja sapi ompong. Apa yang mereka lakukan? Dibuat untuk membela kepentingan rakyat, akhirnya KPK, oknumnya segala macam si Chandra itu orang udah tahu nah inilah yang perlu dipikirkan juga terima kasih oke Bapak Hendrik pagi Bu silahkan Pak ini PPATK nya nggak ada kerja mau juga ya jadi pegawai negeri itu kan saya sekarang berita PNS gendut rekening gendut nah ya kayak begitu itu kan banyak banget sementara PPATK kan dibayar, mereka kerja dibayar dari uang rakyat, uang pajak yang kami bayar. Nah sekarang disuruh lapor lagi, tapi kerjanya ngapain? Mau juga dia ambil aja data itu dari Bank Indonesia atau mungkin dari pajak. Kan setiap pajak kan waktu kita lapor setiap tahun kan ada tuh dari sana mereka bisa dapat kalau nggak bisa ya urusin aja tuh yang yang yang pegawai negeri yang pegawai negeri yang rekening gendut itu yang yang yang jauh jauh jauh lebih besar pada masyarakat punya terima kasih bu oke ibu Lisa oke okay. pagi bu silahkan ibu <clears throat> saya pernah dengar tentang PPATK ini sebelumnya semenjak munculnya yang masalah sensus pajak jadi pas atau infonya itu menurut saya ini berkaitan sama dirjen pajak Bu. Jadi eh, menurut saya, kenapa nggak sih? Halo? Ya Ibu silakan. Iya. Jadi menurut saya pemerintah itu terlalu mau mencampuri warga negaranya untuk uh, pengen tahu masalah perpajakannya Bu. Maksudnya dari mungkin kan kalau dari perpajakan itu akan muncul yang namanya harta pribadi. Nah mereka mau uh, tahu apa mengkompar apakah sama gitu. Jadi menurut saya sih itu terlalu kenapa? Iya ibu terus lanjut ibu. Iya. Jadi menurut saya sih itu terlalu pribadi lah. Jadi benar seperti uh, penelpon-penelpon sebelumnya uh, urusin dulu istilahnya atasan-atasan yang kayak pejabat-pejabat gitu korupsi-korupsi seperti itu Bu. Ya baik terima kasih Bu. Terima iya. kasih. Pak Hargo selamat pagi. Pagi, ya iya, Jadi iya. sebenarnya sih idenya sangat bagus ya untuk dalam meningkatkan pajak. Sekarang ini di negara-negara maju kan semua juga sudah connect ke ke pajak ya. Artinya PPATK, rekening koran, semua tabungan tuh sering ke pajak. Cuman masalah di Indonesia ini kan kita mesti ngaca ya. Kita lihat cermin bahwa negara kita kan negara korupsi yang salah satu yang terparah mungkin di dunia kan ya. Jadi harus dimulai dari pemerintah dulu ciptaan polisi yang jangan seolah-olah kayaknya ngincernya ke bawah mulu. Nah yang atas gimana nih yang koruptor-koruptor nih kan di mana pejabat-pejabat atau polisi itu bisa punya rumah di daerah menteng ya kan rumahnya miliaran nah itu dulu dicek laporkan kepada pabrik ya kan mobilnya Land Cruiser 2 lah Alphardnya 5 di rumah nah itu dulu di, declare gitu loh baru ke bawah kalau begini kan image-nya kan nggak bagus buat pemerintah juga seolah-olah pemerintah tuh nyarinya ikan-ikan kecil ikan-ikan teri gitu loh yang kakap-kakap enak-enak aja kongkang-kongkang katis yang udah jelas-jelas kelihatan melek-melek tuh di rumahnya tuh pejabat ya wah mobilnya berserakan begitu kan di halamannya kan rumahnya waduh miliaran bisa 10-20 miliar gitu kan logikanya nggak ada pejabat punya begitu, di situ dulu baru ke bawah kalau begini mah ya sorry aja pemerintah nggak ada wibawa tuh makasih oke okay. Pak Amir selamat pagi pagi ya komentarnya Pak iya <laughs> ini lucu ya inilah negeri lucu kan eh, saksi jual beli kan semua dilaporkan dengan kita membayar PPh 5%. Itu pembeli penjual lapor ke kantor pajak, kita bayar PPh 5%, apalagi yang mau dilaporkan. Udahlah negeri ini udah bangkrut kali ya, pejabat ini kayak mau korupsi terus nih. Udah nggak usah lapor-lapor, itu kan udah, udah, udah online semua, kalau udah pajak semua udah dilaporkan, orang beli rumah, beli apa, udah terbuka semua, kok kecuali di bawah 60 juta memang tidak usah membayar PPH begitu. Iya, terima kasih Pak. Pak Andri pagi. Iya, selamat pagi Silakan komentarnya Pak. Iya, saya kira memang eh, kalau lapor itu sebenarnya memang eh, seluruh transaksi itu memang harus lapor ya. Cuman masalahnya eh, tujuannya itu kepada rakyat kecil. Kalau kepada pejabat, militer, polisi mereka tidak berani. Ya, jadi itu akibatnya ya beginilah karena mereka diskriminatif dalam hal ini ya dalam hal ini diskriminatif karena mereka PPATK tidak akan berani kalau urusannya dengan rekening gedung polisi dan sebagainya jadi inilah yang terjadi ya memang negara ini benar-benar <laughs> terima kasih benar. baik terima kasih Pak Andri Pak Arman selamat pagi ya saya ingin tahu sebenarnya dia mengatakan itu apa sih alasannya Kan mungkin untuk pegawai negeri sipil sendiri lah untuk pemerintah. Ya, kalau swasta mau korupsi buat apa? Kan dari pajak tadi udah lapor juga kan. Pajak tpa atau apa itu kalau beli rumah. Nah itu untuk sekarang lagi rame kan itu pegawai negeri sipil muda yang koruptor. Ya didata aja sendiri gitu di sana. Jadi mungkin lebih spesifik untuk pegawai negeri sipil. Itu usul saya. Baik, terima kasih Pak Aman. Pak Bang Bang, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Saya juga heran deh itu deh itu rakyat kecil udah ngumpuli seperak dua perak tiap bulan begitu beli rumah kan udah pajaknya tiap PPH eh, dan lain-lain itu itu tujukan saja mbak ke pegawai negeri saya mohon pemerintah tahu lah kalau benar bapak yang pertama tadi polisi ini itu bagai bank yang mayor yang kementerian eh, mana itu ada tinju-tinjuan itu mohon pemerintah koreksi, koreksi diri lah pegawai negeri dan lain-lainnya yang kurang orang atas tuh mbak makasih mbak baik terima kasih selamat pagi pak bang bang bu Alin selamat pagi ya pagi kalau saya sih mau komentar ya kalau dipajekin lagi apa itu nggak membuat orang tuh lebih berupaya untuk bisa mencari celah kekosongan atau celah gimana jadi umpet-umpetan gitu loh kalau memang kita udah ada pajak seharusnya sebagai warga negara yang benar tuh ya bayar pajak sesuai kalau pelaporan gitu setiap orang akan mencari celah Lalu cari celah untuk kosongnya gimana supaya tidak dikenakan pajak. Itu aja komentar saya. Komentar Anda Pak Ari Ya, ada positifnya sih bagi eh, konsumen ya. Eh, nggak ada spekulan-spekulan yang memborong rumah untuk investasi. Tapi negatifnya developernya pusing nggak laku nanti rumahnya rumahnya sesuai, lakunya sesuai dengan end user aja terima kasih baik terima kasih Pak Hari Pak Syaril selamat siang selamat siang komentarnya tujuannya udah pasti baik ya untuk mengkontrol masalah koruptor ini tapi Indonesia aneh benar menghadapi koruptor kok sulit amat itu dasar-dasarnya semua jelas nggak usah lah transaksi tanah yang harus dilaporkan PPATK itu masa korupsi itu anggota anggota-anggota pejabat kita mau DPR atau semua kan gampang itu yang korupsi itu kenapa transaksi tanah yang harus diobok-obok coba terima kasih baik terima kasih Pak Sahril